956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Di seri ke-575 dan 576 Rabu 10 September 2014 Siap untuk menemani aktivitas Anda sambil beraktivitas di jahit Di juga bengkel Di jahit itu aktivitasnya gimana sih mbak? <laughs> Maksudnya aktivitas yang sedang menjahit gitu kan enak tuh ya Tetap bekerja tapi telinga juga tetap bekerja Melanjutkan yang kemarin Sabda Pandita Ratu episode 20 Rembulan dan Matahari. Salisa yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umam, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, Jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Naga Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak uh, aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Uh, Barangkali uh, saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Uh, ah. Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, adik? Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. seri ke-575 ini, dengan para pemain, Hari Akik sebagai Putut Gajah Wongkar, Nanan sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Pondo, M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Ashari sebagai prajurit, Naryo dan Eni Bundiono sebagai suami istri, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Duh, weteng rasane tugel. Oh ala Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang tadi gak enak. Iki lho, omben Empro, cukup tes tes tes, lancar wis sembarangi. Tas tes tas tes, penake sampeyan ngomong. Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo joko, metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras M Pro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan diombe saben dina metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun ing awak ilang, awak dadi seger, gak pegel wis.

Berbagai pertanyaan yang selama ini mengganggunya mulai terkuak, mulai didapatkan jawabannya. tepat apa yang diutarakan oleh Kakang Senopati Rudobondo. Bahwa kemunculan orang bercaping ke rumah sepasang suami istri yang berjualan kain itu bukanlah suatu peristiwa yang kebetulan. Akan tetapi benar-benar ada maksud dan tujuannya. Benarkah nak Mas Senopati Rudrobondo menduga seperti itu? Hanya sekedar menduga, Kiai. Hmm. Dan dugaan itu belum tentu benar. Dugaan itu benar, nak Mas Senopati. Kalau begitu, Aku harus merasa berbangga, karena benar Kiai. Nak Mas terlampau merendahkan diri. Akan tetapi kenyataannya, Nak Mas memang mempunyai perhitungan yang cukup tajam. Sebenarnya lah, apa yang dilakukan oleh orang bercaping itu adalah untuk menjawab teka-teki pembicaraan orang sesingasari yang menduga Pangeran Pati telah tiada. Pangeran Pati masih hidup dan berada dalam keadaan sehat dan segar bugar. Oh, lalu apa yang akan Paman lakukan di Singasari saat ini? Paman muncul kembali di kota Raja Singasari ini, tentu bukan tanpa maksud. Hah. Aku mendapat tugas dari Panembahan, Namas. Tugas apa, Paman? Beberapa hari yang lalu, Tuanku Baginda datang ke kaki Gunung Gangsir. Baginda meminta Pangeran Pati untuk dibawa kembali ke Singasari. Namun sang panembahan yang mempunyai pertimbangan sendiri berkeras untuk tetap mempertahankan Pangeran Pati Anusapati. Baginda kemudian mengancam. Apa ancamannya, Paman? Jika di dalam waktu sepekan sejak Baginda meninggalkan padepokan Dandang Kendaga di kaki Gunung Gangsir saat itu, Sang Panembahan belum juga menyerahkan Pangeran Pati. Maka padepokan di kaki Gunung Gangsir itu akan dijadikan karang abang. Sebuah ancaman yang sangat mengerikan. Benar, nak mas. Jadi kedatangan paman ke kota raja adalah untuk apa? Ya, tentu saja. Sang Panembahan ingin mengetahui sikap Baginda. Nah, apakah Baginda benar-benar akan membuktikan ancamannya? Jika Baginda memang akan menyerang padepokan Dandang Kandaga di kaki Gunung Gangsir, maka Panembahan tentu akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mempersiapkan diri bagaimana, Paman? Apakah padepokan Dandang Kandaga akan melawan? Ah, hal itu hanya sang Panembahan yang mengetahuinya. Ah, Kakang Rudupondo, bagaimana pendapatmu? Keadaan di Singasari terlampau ruwet. Sebetulnya sangat disayangkan. Hal yang demikian itu bisa terjadi. Singasari seharusnya memusatkan perhatian terhadap pembangunan. Bagaimana membuat Singasari menjadi maju? Bagaimana memulihkan akibat sampingan dari perang besar yang baru saja terjadi, yang bekasnya saja belum kering? Baginda adalah orang yang luar biasa. Aku melihat perubahan pesat yang ada di Singasari. Saluran-saluran air ditata rapi, jalan-jalan dibenahi, beberapa candi pemujaan dibuat. Itu menunjukkan bahwa Baginda yang semula bernama Ken Arok itu adalah orang yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Kemampuan bukan saja dalam bidang kanuragan, akan tetapi juga kemampuan menggerakkan siapapun untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ih, gue badannya juga nggak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan teh manggata di Radio Bintang Tengah Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata. Tetapi sayang, Baginda juga disibukkan oleh hal lain yang tidak seharusnya. Persoalan Ken Umang dengan segala ulahnya itu terlampau banyak menyita waktu Baginda. Iya. Lalu apakah yang akan Paman lakukan? Apakah Paman akan menghadap Baginda? Ah, tentu saja tidak, Tuhan. Jadi? Jika diperkenankan, aku berterima kasih kepada anak Mas Diposari Andai kata dapat membantu mendapatkan keterangan itu. Bagaimana, Nak Mas? pembicaraan antara Senopati Diposari, Senopati Rudro Bondo, dan Putut Gajah Wengker dari padepokan Dandang Kandaga itu semakin meningkat. Sementara itu adalah di dalam waktu yang sama, sepasang suami istri pedagang kain yang di malam sebelumnya bertemu dengan orang bercaping lebar telah sampai pula di halaman istana Singasari. Jantungku berdebar-debar, Kakang. Iya, aku juga. Rasanya deg-degan sekali. Apakah Baginda akan berkenan menerima kita, Kakang? Aku tidak tahu. Ayo, kau lihat. Dua orang prajurit itu memperhatikan kita. Mereka tentu melihat keraguan keraguan kita. Oh, baik, Kakang. Selamat pagi Paman dan Bibi. Apakah kami bisa membantu? Oh, terima kasih Kisana prajurit. Bolehkah uh, bolehkah kami berdua mengajukan uh, mengajukan permohonan untuk menghadap tuanku Baginda? Paman mengajukan permohonan untuk menghadap Baginda. Benar Kisanak? Uh, ah, Sebaiknya Paman pertimbangkan lebih dulu sebelum Paman mengajukan permohonan itu. Bukan aku tidak memperbolehkan. Akan tetapi, apakah keperluan Paman adalah sebuah keperluan yang sangat penting yang menyebabkan Tuanku Baginda harus turun tangan? Untuk keperluan apa Paman dan Bibi mengajukan permohonan untuk menghadap? Kami kami bermaksud melaporkan sesuatu yang penting sekali sana prajurit. Mengenai Pangeran Pati. Mengenai Pangeran Pati? Benar, prajurit. Uh, semalam kami melihat orang membawa Pangeran Pati. Sekarang kami bermaksud melaporkannya kepada Baginda. Apakah permohonan kami ditolak, prajurit? Ya jika ditolak, kami mohon diri. Ah, tunggu. Permohonan Paman dan Bibi akan disampaikan. Paman berdua silahkan menunggu lebih dulu. Penjaga yang menerima kedatangan sepasang suami istri itu mempersilahkannya menunggu di gardu penjagaan. Prajurit itu kemudian berlari-lari kecil menuju ke dalam istana. Dan kebetulan Baginda nampak keluar dari dalam biliknya didampingi oleh Ken Umang. Prajurit itu bergegas mendekat dan kemudian menyembah. Ada apa prajurit? Hamba tuanku. Hamba akan melaporkan sesuatu yang cukup penting. Sesuatu apa? Ada sepasang suami istri mengajukan permohonan menghadap Baginda untuk melaporkan sesuatu. Semalam sepasang suami istri itu melihat seseorang membawa Pangeran Pati Anusapati. Ah, persilahkan kedua orang itu menghadap kepadaku. Di manakah tuanku Baginda akan menerimanya? Di sini. Hamba mohon diri, Tuanku. Ya. Tuanku Baginda. Hmm, apa? Apakah hamba diizinkan menemani Tuanku untuk menerima kedatangan sepasang suami istri itu? Aku izinkan, Ken Umang. aturkan sembah, tuanku. Aku terima sembahmu kisanak. Tetapi siapakah namamu? Oh, nama hamba Wirosindap, tuanku. Uh, hamba juga mengaturkan sembah, Tuan Putri. Aku terima sembahmu, Ki Wirosindap. Hamba juga, Tuanku Baginda. Hamba mengaturkan sembah. Nama hamba Singkin. Hamba istri Kakang Wirosindap. Aku terima sembahmu, Nyai. Hamba juga mengaturkan sembah Tuan Putri. Aku terima, Nyai. Seorang prajurit melaporkan bahwa kalian berdua bertemu dengan seseorang yang membawa Pangeran Pati Anusapati. Benarkah demikian, Kiai? Hamba, Tuanku. Sebenarnya lah demikian. Semalam hamba dan istri hamba mengalami peristiwa yang sangat aneh. Hamba kedatangan tamu yang bermaksud membeli dua lembar kain. Tamu yang tidak mau menyebut namanya itu mengenakan caping lebar. Wajahnya ditutupi secarik kain. Yang membuat hamba dan istri hamba terkejut. Aduh, pagi-pagi sudah senyum-senyum. Nyanyi-nyanyi sendiri. Ada apa, Tom Bayu? Gimana nggak senyum-senyum? Hidup ini indah sekali. Nah, nah, nah, nah. Jatuh cinta lagi ya, Mbak Yu? Jatuh cinta apa, toh? Kalau saya sekali Mas Warso, ya tetap Mas Warso. Ya terus, Kok hidup ini indah? Gimana nggak indah? Mertua sudah sembuh, suami tersayang juga sudah sembuh, anak apalagi, semuanya jadi sehat. Oh, berkat Empro ya? Iya, Empro. Sekarang keluarga saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Permohonan Senopati Diposari dan Senopati Rudro Bondo ternyata tidak segera diterima oleh Ken Arok. Baginda memerintahkan kepada prajurit itu untuk memanggil pimpinan prajurit pengawal penjara. Dan tidak berapa lama kemudian, prajurit itu telah menghadap. mengaturkan sembah tuanku. Aku terima lurah prajurit, dan hamba telah siap untuk menerima perintah tuanku. Bawa tahanan yang bernama para jigading kepadaku. Hamba tuanku, perintah tuanku hamba kerjakan. Hati-hatilah. Orang yang bernama para jigading itu mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Hamba tuanku. prajurit berpangkat lurah dengan jabatan pimpinan penjaga penjara itu bergegas meninggalkan Baginda. Ken Arok sendiri kemudian menyusul Ken Umang yang semula telah diusirnya dengan cara yang halus. Didapatinya Ken Umang sedang menangis, meskipun tidak terdengar sedu sedannya, tetapi air matanya bergulir membasahi wajahnya. tega melakukan hal itu pada hamba? Karena aku harus meluruskan hal-hal yang aku rasa telah bengkok, Ken Umang. Apakah hamba telah melakukan kesalahan? Berkali-kali aku telah mengatakan kepadamu bahwa ada bagian-bagian dari masalahku yang tidak layak kau sentuh. Kau seorang istri, Ken Umang. Akan tetapi itu bukan berarti kau berhak terlampau jauh menjamah urusanku. Hal demikian pula menjadi cermin siapapun terutama istri para prajurit atau nara praja. Jika para istri itu ikut campur urusan dan pekerjaan suaminya terlampau jauh, maka istri semacam itu bukan istri yang baik. Akan tetapi, hamba tidak bermaksud demikian, Tuanku. Hamba hanya membantu Tuanku untuk mendudukan persoalan pada tempat di mana seharusnya. Yang kau katakan tempat di mana seharusnya itu justru sebuah kekeliruan yang besar, Ken Umang. Ketahuilah bahwa aku mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan oleh sepasang suami istri itu, juga apa yang dikatakan oleh Kidayo Sampun. Mereka tidak mengarang-arang cerita, namun apa yang mereka alami itu benar-benar terjadi. Tuanku mempercayainya. Iya, karena aku sendiri pernah bertemu dengan orang bercaping itu di sebuah padepokan. Aku pernah berurusan dengan saudaranya yang berjubah merah, yang mempunyai kemampuan yang sama. Sebuah kemampuan kanuragan yang sangat tinggi dan tidak terukur. Aku tidak menyalahkan orang-orang itu yang terlambat melaporkan apa yang dialaminya. Para prajurit yang dilapori pun belum tentu mampu berbuat sesuatu. Dan ketahuilah, yang dilakukan oleh orang bercaping itu tidak hanya menemui mereka, tetapi masih banyak orang yang lain. Orang bercaping itu pasti menemui banyak orang untuk menunjukkan Pangeran Pati. Untuk apa, tuanku? Bodoh sekali kau, Ken Umang. Jika sampai kau tidak bisa meraba jawabnya. Orang itu tentu bermaksud menunjukkan kepada siapapun bahwa Pangeran Pati masih hidup seperti yang mereka cemaskan selama ini. Orang itu juga bermaksud menggalang pendapat bahwa Pangeran Pati berada di dalam bahaya. Siapa yang menjadi sumber bahaya? Kau sendiri tahu jawabnya. Siapa? Ken Umang termangu. Matanya masih tetap berkaca-kaca. Perempuan itu menundukkan kepala dan air matanya pun kemudian bergulir jatuh tepat di perutnya yang besar. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, perempuan itu mengumpat. sekongkol dengan Ken Dedes. Tidak mungkin tidak. Perempuan sial. Aku kira perempuan itu perempuan bodoh. Tapi ternyata cukup memiliki otak. <laughs> Biar memiliki otak sekalipun, jangan harap kau dapat mengalahkan Ken Umang. Kelak kau akan melihat bahwa hanya akulah yang pantas menduduki jabatan permaisuri. Jabatan Pangeran Pati untuk Anusapati, anak Tunggul Ametung itu harus aku gagalkan. Anak keturunan kulah yang harus mendudukinya. Dan dengan sendirinya, aku akan menjadi permaisuri. Akulah sang ratu kedaton, sang parameswari. Hamba menghadap tuanku. Ada apa, Mban? Seorang lurah prajurit penjaga Pakunjaran dengan membawa seorang tahanan mengajukan permohonan untuk menghadap tuanku. Suruh kemari. SMM Pon Temu Guru dijamin jos. Paling murah, paling lengkap, paling murah dan lengkap. Oppo BlackBerry, Samsung Nokia, iPhone Advance, Elver Cosmito, Maxstorm Dexcom, SMM pun temu guru Banyuwangi, dijamin jos. Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Phone, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoice, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Lepas rantai yang mengikatnya itu lurah prajurit. Hamba tuanku. Kau boleh meninggalkan ruangan ini, Lurah Prajurit. Hamba tuanku. Tetapi bagaimana dengan tawanan ini? Jangan kau pikirkan dia lagi. Aku telah membebaskannya. Nah, pergilah. Hamba tuanku. keadaan hamba baik, Tuan Putri. Ah, kau diamlah, Ken Umang. Biar aku yang akan menanyainya. Namamu, Paraji Gading. Hamba, Tuanku. Nama hamba Paraji Gading. Aku mengenalmu sebagai orang yang perbuatanmu tidak baik. Di padang karautan, kau ingat, Anak buahmu habis aku bantai. Hamba tidak mungkin lupa dengan peristiwa itu, tuanku. Kau menyandera seorang perempuan yang berasal dari perguruan pesanggaran di kaki Gunung Raung, di ujung timur Pulau Jawa ini. Jika kamu suara dan Ken Siwi Narswari, yang adalah keponakanmu sendiri pada saat itu tidak meminta maaf untukmu, kau pun tentu telah terkapar menjadi mayat. Kau bisa membayangkan kembali peristiwa itu para jegading? Uh, eh, uh, eh, hamba, hamba sangat bisa membayangkan tuanku. Bagus. Kau mendendam kepadaku. Uh, hamba tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya tuanku. Bahkan membayangkannya pun hamba tidak berani. Jika kau mendendam, kau tidak mempunyai kemampuan untuk menyalurkan nafsu dendammu itu para jigading. Kau tentu tidak akan lupa dengan kisah Balangit. Kisah Balangit itu telah aku kalahkan, meski ia menyimpan segudang ilmu kanuragan di dalam tubuhnya. Apalagi kau, yang ilmu tidak lebih tinggi dari Boja, Pradata, atau Teranggana. Tidak kalah tinggi dari ilmu kanuragan si kuda bandang yang terkenal dengan pisau-pisau terbangnya itu. Apa yang menyebabkan wajahmu berubah seperti itu, para Gading? Wajahmu rusak. Uh, hamba tergelincir ke sebuah jurang di kawasan air terjun Kambang Ayun, tuanku. Kau tergelincir akibat pertempuran yang kau lakukan pada saat itu. Iya. Dalam usahamu memperebutkan air suci yang konon mampu membuat umur menjadi panjang itu para jegading. Hamba, tuanku. Benarkah apa yang dikatakan oleh Ken Umang? Engkau mempunyai kemampuan melihat jauh ke depan Engkau mampu mengintip masa yang akan datang. Engkau mampu meramal. Benarkah para jikading? Uh, eh. Jawablah dengan jujur. Karena kalau kau ternyata tidak mampu meramalkan apa yang akan aku tanyakan kepadamu, maka aku tidak akan menyisakan secuil kecil pun rasa kasihan yang aku miliki. Aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Aku penggal lehermu. Hamba tuanku. Uh, yang hamba lakukan hanyalah menterjemahkan sebuah peristiwa. Ada kemungkinan hamba akan bisa menterjemahkan sebuah keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, mungkin juga hamba tidak mampu melakukannya sama sekali. Mengapa tidak kau katakan kau mampu melakukan apapun para jigading? Hamba cemas jika perhitungan hamba meleset, tuanku. Baiklah, para jigading Atas permintaan Ken Umang, aku memaafkan kesalahanmu. Engkau aku bebaskan. Namun untuk sementara kau terpaksa harus berada di sini, karena sewaktu-waktu mungkin aku membutuhkanmu. Kau akan tinggal dengan seorang pekati kuda yang akan menemanimu. Seorang dukun istana akan membantu mempercepat penyembuhan luka-luka di tanganmu itu. Kelak, aku akan meminta kau meramal sesuatu. Dan awas, jangan kau berani mencoba-coba melarikan diri dariku. Bersembunyi dimanapun kau pasti aku dapatkan. Bukan pekerjaan yang sulit jika aku ingin menghabisi nyawamu. Engkau mengerti para jigading. Hamba mengerti, tuanku. Umang. Hamba, tuanku. Perintahkan kepada pekati kuda untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan ingat, Jangan sekali-sekali kau dan para jigading itu merencanakan sesuatu yang berada di luar pengetahuanku. Mengerti? Hamba Tuhanku. Cigading. Tuan Putri tidak perlu mencemaskan keadaan hamba. Luka ini akan segera sembuh. Kelak kau akan mendapatkan kesempatan untuk membalas apa yang kau alami itu pada Senopati di Posari, Paman. Ah, ketidakhati-hatian akan menyebabkan celaka, Tuan Putri. Sebenarnya lah, jika hamba mau, bukan hal yang sulit bagi hamba untuk melepaskan diri dalam penjara meski hamba telah dirantai. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? dia kan gemuk. Terus, ish. Bau badannya juga gak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan teh Manggata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh Manggata. Namun hamba mempunyai perhitungan jauh ke depan. Tetapi aku tetap merasakan sakit hati yang tiada terkira kepada Senopati itu, Paman. Aku berharap kelak Paman akan membalaskan sakit hati itu. Namun demikian, segala sesuatunya harus dipertimbangkan sebaik-baiknya, Tuan Putri. Jangan sampai hal yang tidak penting sampai merusak persoalan yang lebih besar dan lebih penting. Hah, Paman. Bagaimana Tuan Putri? Siapakah sebenarnya orang yang telah berhasil melukai paman itu? Ah. Paman mampu menghilang dengan menggunakan perlindungan Aji Panglimunan. Akan tetapi, orang yang melepas pisau itu mampu menggapai paman. Hamba belum tahu, Tuan Putri. Namun hamba berharap, kelak hamba akan mengetahuinya. prajurit? Hamba tuanku. Persilahkan Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo untuk menghadap kepadaku. Aku akan menerimanya di bangsal kesatriaan. Hamba tuanku. matahari memanjat naik, cahayanya tak terhambat apapun. Panasnya menyengat kulit satu bergada para prajurit yang sedang berlatih perang-perangan di alun-alun utara, tepat di depan bangunan pengurakan. Senopati Diposari dan Rudra Bondo nampak gelisah menunggu. Tidak berapa lama kemudian, seorang prajurit berlari-lari mendekatinya. apa yang akan dibicarakan Ken Arok dengan dua orang senopati itu, dan bagaimana pergolakan hati Ken Dedes menghadapi kemelut yang menimpanya, serta apa yang akan dilakukan oleh para cigading. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Sahabat Bintang di Sabda Pandita Ratu sudah Anda dengarkan barusan episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari yang 10 September kali ini di seri ke-575 dan 576. Keseruan ceritanya pasti anda penasaran kan? Dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi hanya di 956 Bintang Tenggara. Kali saya yang bertugas menyampaikan selamat pagi, sampai jumpa.